Naam, bab 2 tentang ilmu sorof. Ya, judulnya ilmu sorof. Kita akan mengenal apa itu ilmu sorof dan istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu sorof. Nah, insyaallah taala dan kita mengetahui apa itu ilmu sorof dan istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu sorof akan memudahkan kita untuk mempelajari ilmu sorof. Baik. Ukti, fillah rahimani wa rahimakillah. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu ilmu saraf. Jadi ilmu saraf itu adalah suatu ilmu ya yang sangat penting yang merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa Arab ya di mana ilmu saraf ini ya adalah ilmu untuk ya mengetahui bentuk perubahan suatu kata asal suatu kata itu dari mana ya itu dipelajari di ilmu sorah. Contohnya misalnya adalah kata fa'ala yaf'alu fa'lan ya. Dari fa'ala berubah menjadi yaf'alu, kemudian menjadi fa'lan, kemudian menjadi ya fa'ilun ya maf'ulun if'al taf'al ya, dan seterusnya ya. Kalau kita tasrif misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Naam. Kemudian eh, ilmu saraf itu juga disebut dengan ilmu tasrif. Ya. Disebut juga dengan tasrif. Yaitu apa? Yaitu perubahan. Ya. Ilmu yang mempelajari perubahan suatu kata. Memaling-malingkan uh, suatu kata. Makanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 194 di sana ada ayat yang berbunyi wa tasri syriyah dan e, perubahan arah angin atau pengisaran angin, ya. Maka tasrif di sini artinya maksudnya adalah ya, wa tasri syriyah artinya adalah perubahan angin dari satu kondisi ke kondisi lain, dari satu arah ke arah yang lain. Maka demikian juga ilmu saraf, ya. Perubahan dari satu kata ke kata yang lain, ya. Perubahan satu kondisi kata ke kata yang lain. Nah, jadi ilmu sholat secara istilah adalah ilmu yang mempelajari bentuk ya dan juga beberapa bentuk kata ya, yang meliputi huruf atau harakatnya dan sukunnya ya baik itu bentuk fi'il madhi mudhari'nya masdarnya ya isim fa'ilnya maf'ulnya fi'il amarnya fi'il nahinya dan sebagainya ya insyaallah taala akan kita uh, apa namanya bahas secara lebih detail pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, jadi ilmu salaf itu uh, menerangkan tentang tata cara bagaimana merubah satu kata ya ke kata yang lainnya ya. Nah, sehingga artinya bisa berbeda-beda. Misalnya kata uh, masjidun, masjidun itu masjid ya berasal dari kata sajada yasjudu ya. Misalnya adalah e, maktabun meja atau tempat untuk menulis berasal dari kata kataba ya, yaktubu ya. Kataba telah menulis, yak yaktubu sedang menulis ya. Katibun seorang penulis ya. Maktubun yang ditulis ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Itu yang dimaksud dengan ilmu sharaf. Insyaallah dipahami ya. Kemudian kita masuk pada istilah-istilah dasar ilmu sorof. Jadi dalam ilmu sorof ada istilah-istilah yang harus kita ingat. Ya, harus kita fahami. Yang pertama adalah wazan. Wazan itu artinya timbangan, rumus, acuan. Ya, mana suatu kata ya ada rumusnya, ada wazannya, ada timbangannya. Ya, dan dalam ilmu sorof itu ada 35 bab. Ya. Ada 35 bab wazan. Ya, Eh, karena beda-beda bentuknya ya. Ada sulasi mujarrad, ya, sulasi mazid, rubai, rubai mazid, khumasi, sudasi dan sebagainya, ya. Seperti kata fa'ala yaf'ulu, af'ala yuf'ilu, istaf'ala yastaf'ilu dan sebagainya. Nah. Dan wazan ilmu syarh ini menggunakan eh, kata fa, ain dan lam, fa'ala. Jadi nanti ada eh, dikenal istilah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il fiil artinya eh, apa namanya? huruf yang menduduki posisi fa pada kata fi'il tersebut, ya. Kemudian ain fi'il yaitu kata eh, apa huruf yang menduduki ain ya pada fi'il tersebut. Lam lam fi'il artinya adalah huruf yang menduduki eh, lam pada fi'il tersebut. Ya. Misalnya doroba bo berarti menduduki posisi fa, ro sebagai a, ba sebagai la. Ya. Jadi bo itu fa fi'il, ya. ro ain fi'il, kemudian ba lam fi'il. Nah, Insyaallah taala ke depan kita akan familiar ya dengan istilah-istilah ini. nah Dan yang kedua ada istilah mauzun. Mauzun ini artinya adalah rumusnya. Ya. Eh, maaf, mauzun itu adalah kalau wazan rumusnya kalau mauzun itu apa namanya? yang dirumus atau apa? yang ditimbang ya. Kalau wazan kan timbangan rumus. Maka mauzun yang ditimbang, yang disandingkan, yang dibandingkan seperti itu. Seperti kata boroba. Boroba itu mauzun dari kata fa'ala. Atau kata kataba mauzun dari wazan fa'ala. Eh, yadribu. Ya, yadribu dari mauzun dari wazan yaf'ilu ya. Yaktubu mauzun dari kata yaf'ulu. ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian yang ketiga adalah tasrif. Ya, tasrif ini adalah perubahan kata dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Ya. Ini tasrif. Jadi ilmu saraf ini sering disebut dengan ilmu tasrif. Ya. Kenapa? Karena memaling-malingkan kata dari satu kata ke kata ini dan sebagainya. Ya. Naam. Kenapa? Karena inti dari ilmu sarafiyah ini tasrif, ya. Itu mempelajari tasrif bagaimana e, eh, bent, apa perubahan bentuk kata tersebut, ya. Asal kata ini sebenarnya apa? Posisinya apa, ya. Naam seperti itu. Misalnya kata e, apa namanya? Eh, masjidun Masjidun itu sebenarnya asal katanya apa? Oh, ternyata dari kata sajadah. Posisinya apa dia? Ternyata sebagai apa? E, ismul makan, ya. Atau eh, apa? Nama tempat, ya. Kata benda yang menunjukkan tempat, ya. Atau misalnya seperti e, yang lain misalnya adalah sajidun, ya. Sajidun berarti orang yang sujud, ya ya, orang eh, berasal dari kata fa'ilun ya, wazannya fa'ilun sajidun dari kata sajada juga ya dan posisinya dia sebagai isim fa'il ya pelaku objek ya, eh, apa subjek afwan kalau objek itu maf'ul ya nah dan di dalam ilmu tasrif ini ya eh, di antara perubahan-perubahan untuk katanya ada yang disebut dengan istilah fi'il madhi ya, kata kerja lampau yang telah terjadi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense, kemudian fi'il mudhari ya, yaitu kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi atau akan terjadi ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan uh, present continuous tense atau uh, apa namanya itu? future tense ya. Ya, kayaknya seperti itulah ya. Kemudian masdar adalah kata benda atau kata dasar dan isim fa'il subjeknya, pelakunya, orangnya yang melakukan, dan isim maf'ul objeknya yang dikenai pekerjaan. Ada fi'il amr, ya, fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Ya, kemudian fi'il nahi, kata kerja larangan. Ya. Kemudian isim zaman, ya. Isim zaman adalah kata yang menunjukkan waktu dan isim makan yang menunjukkan tempat dan isim alat yaitu nama alat.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 Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.